Kita masih dalam mukaddimah pentahkik yaitu bukan mukadimah pengarang namun pentahkik yaitu yang meneliti kitab tersebut yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz hafizallahu taala. Kemarin kita terakhir membaca ucapan Al-Imam Ibnu Qutaibah ini masih pembahasan tentang keutamaan para ulama ahli sunnah, para ulama ahli hadis. Kita ulangi sedikit ucapan Imam Ibnu Kata beliau, fa amma ashabul hadis fa innahum iltamasul haqqa min wijhatihi. Adapun ashabul hadis, alil hadis, mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran dari sumbernya, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa tatabba'uhu min madanihi. Mereka yang mengikuti kitab wa sunnah tersebut wa taqarrabu ila Allah taala bittibaihim sunan Rasul sallallahu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabihim li atharihi wa akhbarihi barran wa bahran wa syarqan wa gharban dan mereka sangat amat antusias dalam mengikuti dalam mencari menuntut ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di daratan, di lautan, di timur maupun di barat. Eh mereka ulama hadis betul-betul sangat amat berjasa kepada umat Islam eh, ya karena mereka bifadlillah yang pertama kemudian karena mereka kita bisa mempelajari hari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjuang keras pagi, siang, sore dan malam untuk mencari hari-hari Rasulullah SAW menempuh perjalanan yang tidak ya singkat namun bisa berbulan-bulan. Eh bahkan diriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjalan kaki selama satu bulan untuk mencari satu hari Rasulullah alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini adalah sekali lagi perjuangan para al hadis, ulama-ulama al-sunnah wal jamaah dalam mencari kebenaran dan juga setelah itu mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Oleh kata Imam Mukutaiba, yarhal wahid minhum rajilan mukuyan. Salah seorang di antara al hadis mereka safar melakukan perjalanan jauh eh untuk betul-betul menimba ilmu dari para ulama-ulama yang lainnya. Eh, bahkan seperti yang sudah kita sampaikan dari Jabir Abdullah, satu hari saja beliau tempuh selama satu bulan lamanya. Eh, ya, kalau kita eh belum apa-apa, kalau dulu itu kata ulama ada kaidah al ilmu yuk walayati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Kalau dulu murid yang datang ke guru meskipun jauh tempatnya, eh, bahkan tidak peduli waktunya dalam artian betul-betul mereka eh, berantusias semangat untuk mendapatkan ilmu agama terutama dari hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sekarang sudah eh, terbuka fasilitas mendapatkan ilmu tersebut. Cuma emang semakin orang itu dimanjakan dengan fasilitas, semakin jauh daripada eh, keberhasilan. Eh, jauh fasilitas menuntut ilmu agama sangat sedikit. Eh, kalau dulu sekali lagi satu hari saja dicari selama selama satu bulan. Eh, sekarang kita eh, lihat iPad, eh, kita download kitab-kitab hadis, kita temukan ribuan hadis dalam eh, hitungan detik misalnya. Ini sekali lagi semakin dimanjakan dengan fasilitas, eh semakin jauh kita dari ilmu. Terkadang usahanya semangat, muridnya yang eh terlambat datang. Eh, ya, eh, usahanya eh sudah siap dengan kitab-kitabnya, muridnya masya Allah. Eh, ya, kayak Imam Syafi'i hafal langsung. Eh, ya, ini zaman dahulu para as mereka sangat antusias untuk betul-betul menimba ilmu agama tersebut. Maka eh maka sebagaimana kata Pepatah manjaja wajaja yang bersungguh-sungguh akan berhasil mendapatkan yang diarai. Maka dahulu para ulama ketika sungguh-sungguh mereka korbankan semua untuk ilmu tersebut, maka mereka pun mendapatkan barokah ilmu tersebut. Eh, sebagaimana kata orang ulama yang lain, ida'ataita kullaka yutika ba'dahu. Apabila engkau memberikan semua yang engkau miliki untuk ilmu, baik harta, waktu, tenaga, semua engkau kerahkan untuk ilmu, ilmu memberikan sebagian dari ya dari dirinya. Wa ma'uti tu ilmi illa illa qalila. Wa idza ataita ba'daka la yutika syai'an. Namun ketika engkau hanya separuh-separuh muti ilmu agama, ilmu tidak memberikan apapun kepadamu. Ya, sekali lagi kalau kita lihat bagaimana perjuangan keras para ulama il hadis dalam memperoleh hadis Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Eh bahkan kalau tidak salah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ketika beliau mendengarkan ada seorang sahabat yang lain memiliki hadis yang beliau tidak ketahui, beliau pun datang pada waktu siang hari. Ketika itu, ia eh, tidak layak seorang bertamu kepada ya apalagi seorang alim misalnya. Pada karena waktu itu adalah waktu eh, tidur siang. Karena dalam Islam, dalam sunnah Rasulullah ada istilah kailula tidur siang. Ya, ada sebagian mengatakan pada duhur. Ya, maka ketika itu Abbas sampai ke rumah seorang alim tersebut dari sahabat yang lain, ya, beliau tidak mau mengetuk pintu, tidak mau ya, merepotkan sang alim tersebut. Namun apa yang beliau perbuat apa kembali pulang? Tidak. Beliau tidur di emperan rumah tersebut. Ya, di belakang atau di depan pintu atau di samping pintu seorang alim tersebut. Ya, ketika seorang alim datang atau keluar untuk sholat asar, mendia mendapatkan Abdul Abbas ya, sedang berada di samping pintu rumahnya. Ya, bagaimana kalau kita bayangkan waktu yang ya, sangat amat ya, panas menyengat pada waktu saat itu dan ya kalau kita perhatikan bagaimana di negara Arab panasnya kalau siang hari maka ini sekali lagi sungguh luar biasa perjuangan para salafus saleh dalam menimba ilmu dari yang lainnya. Yarhal wahid minhum rajilan muqiyan. Eh, salah seorang di antara mereka eh, betul-betul berjuang keras mencari ilmu bahkan apa sampai safar keluar kota fitolabil khabaril wahid hanya untuk mencari satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awi sunnatil wahidah atau menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Hatta yakudaha minan nakirilaha musyafahatan. Ya, agar bisa betul-betul menimba ilmu langsung dari sang guru tersebut musyafahatan lewat lisannya ya sang guru tersebut. Summa yazalu fit tangkir anil akbar wal basilaha. Ya, terus menerus mereka berjuang untuk mendapatkan hari-hari Rasulullah SAW. Hatta faimu sahihaha wa saqimaha sampai mereka betul-betul tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang yang dhaif, yang ada cacatnya. Wa nasakhaha wa mansukhaha, mana hadis yang menasakh, menghapus hadis-hadis yang yang lainnya yang memang tidak berlaku lagi. Wa arafu man wa arafu man khalafaha min al-fuqaha ila ra'i. Dan mereka pun tahu siapa dari para fuqaha ya yang mereka menyelisih hadis tersebut dengan pendapat ataupun pemikirannya. Di sini perlu kita sampaikan para ulama eh, fikih khususnya mengapa mereka banyak berselisih ini kita katakan Rasul SAW telah bersabda, tidak istah dan hakim fa asaba falau ajran." Apabila seorang ahli istihad, para ulama beristihad, kemudian betul dapat dua pahala. Wa in falau ajrun wahid. Jika salah mereka mendapatkan satu satu pahala eh, kalau betul-betul ulama dan mereka beristihad, meskipun salah tetap dapat pahala karena mereka betul-betul mengerahkan semua daya upaya mereka untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Namun memang manusia itu bertingkat-tingkat masalah apa ilmunya. Di antaranya masalah al-hadis. Ya, makanya tidak dicela ulama ketika beristihad kemudian salah. Ada banyak udur. Di antaranya tidak sama di antara para ulama dalam mendapatkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Ada sebagian yang mungkin kita bisa sampaikan, ada yang mendapatkan 100 hadis, ada yang mendapatkan 200 hadis. Tentunya yang 100 hadis ini ketika mendapatkan suatu permasalahan, eh, kemudian tidak ada dalam hadis tersebut beristihad dengan apa? Eh, pendapat beliau. Namun yang mendapatkan hadis, eh, mereka berfatwa dengan hadis tersebut. Ketika ada perbedaan, maka tetap kata ulama-ulama tersebut kembalikan kepada apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i misalnya mengatakan idah kaulah fakali kaulah Rasul fadribu kala ardal Apabila ucapanku menjadi ucapan Rasul, maka buang jauh ucapanku. Ini karena apa? Mereka tahu terkadang eh tidak semua hadis itu sampai kepada kepada mereka. Fanabahu ala zalik eh, mereka pun memperingatkan akan hal tersebut. Artinya buang jauh pendapat-pendapat yang menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta najamal haqqu ba'da kana afian. Eh, sehingga kebenaran itu betul-betul nampak setelah tersembunyi. Wa basaqa ba'da kana jalisan dan betul-betul menonjol setelah eh, berada di ya tumpukan-tumpukan Wasama ba'da ankana kana mutafarriqan sehingga bersatulah ya setelah adanya perpesahan atau perselisihan. Wan qadali sunan man kana anha mu'ridan. Ya dengan bifadlillah keutamaan dari Allah kemudian karena jasa para ulama ahli hadis tersebut maka orang-orang yang berpaling dari sunnah itu betul-betul tunduk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tanabba 'alaiha man kana anha ghafilan eh, dan orang yang lalai pun betul-betul kembali kepada hari Rasulullah SAW. Wa hukima biqali Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da an kana yuhkam biqali fulan wa fulan eh, di antara eh, jasa para ulama hadis tersebut orang-orang yang dahulunya berpendapat dengan akalnya semata ketika mendapatkan hadis Rasulullah SAW mereka pun berhukum dengan hukum Rasulullah Alaihi Wasallam sekali lagi ini adalah ya bifadlillah utama dari Allah kemudian utama dari para ah, ahli hadis para ulama ahli sunnah wal jamaah wa in fi khilafun ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh kalau ada ucapan si fulan dan si alam dan itu menyelisih sabda Rasulullah SAW, maka mereka pun yang mendapatkan eh, hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengarkan hadis yang dibawakan oleh para ulama-ulama Islam tersebut, mereka pun kembali kepada hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi ucapan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah yang menjelaskan kepada kita bagaimana jasa saya besar para ulama-ulama ahli al-hadis. Eh, mereka adalah para al-mujahidun, Eh, makanya para ulama mengatakan al jihad ada dua. Yang pertama jihad bil ilmi wal bayan. Jihad dengan ilmu dan keterangan itu adalah tugasnya para al ulama nah ya, dan para penuntut ilmu agama. Yang kedua al jihad bisayfi wasinan. Jihad dengan pedang dan eh, senjata. Ini bagi puncak mujahidin yang turun di medan pertempuran dan kata para ulama di antara Imam Qayyim rahimahullah jihad dengan ilmu lebih didahulukan daripada jihad dengan dengan pedang. Yang pertama, jihad dengan pedang tidak akan mungkin bisa terwujudkan yang dengan baik kecuali dengan al-ilmu. Makanya teroris ya mereka jauh daripada pertolongan Allah, jauh dari sunnah Rasul karena mereka tidak melandasi jihad mereka dengan al-ilmu, tidak dibawa bimbingan para al-ulama. Eh, makanya sekali lagi al-ilmu qabla al wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum ya, mengangkat senjata perlu belajar dahulu bagaimana jihad yang yang syar'i ya, sehingga tidak jatuh ke dalam jurang terorisme. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad dengan ilmu para ulama yang memegang tongkat estafet para ambia, mereka adalah para mujahidin yang lebih utama dari orang yang berjihad di medan pertempuran karena tidak semua orang eh, bisa meraih gelar ulama tersebut. Kalau sekadar terjun medan pertempuran, insya Allah orang jahil pun bisa namun bagaimana eh, di atas ilmu ini tidak eh, semua orang yang bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Allah memberikan hikmah ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki dan barang siapa yang telah Allah berikan hikmah maka telah diberi kebaikan yang sangat yang sangat banyak. Kemudian kata Al Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah, fal haqqu fi ma i'taqadu al hadis. Maka kebenaran itu adalah yang diyakini, yang dipegang erat oleh ulama alil hadis. Ya. Apalagi Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Yang dinamakan dengan istilah At-Taifah Al-Mansurah. Nanti akan disampaikan ucapan ulama-ulama Al-Sunnah. Siapa At-Taifah Mansurah? Kata Imam Ahmad, "Idalam takun taifat Mansur al-Hadis, fala adri manhum." Kalau Taifah Al-Mansurah itu bukan Al-Hadis, aku tidak tahu siapa lagi Taifah Mansurah tersebut. Maka dari sinilah Imam Qutaibah mengatakan kebenaran itu adalah yang dipegang erat oleh ulama-ulama ahli hadis Wa inna mukhalafata aqaidihim dalalun wa hawa. Dan menyelisih akidah ulama il-hadis itu kesesatan dan mengekor kepada hawa nafsu. Kenapa demikian? Li'tisamihim di kitabillah azza wa jalla wa tamasukim bi sunnati rasul sallallahu karena kalau orang itu menyelisih ulama il-hadis, maka mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ulama il-hadis Tidaklah mereka berkeyakinan, tidaklah mereka beragama, tidaklah mereka beribadah kecuali dengan dasar al-hadis, dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyelisi mereka itu otomatis menyelisi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala dzalik faqad istadha'a bin nur wastaftaha baba rusyi wa al haq min madanihi. Kata Imam Qutaibah rahimahullah, maka barang siapa yang di atas metode Aril hadis, maka dia telah mendapatkan cahaya dan dia telah mendapatkan eh, petunjuk dan dia telah mendapatkan kebenaran dari sumbernya. Inilah sekali lagi mengapa kita mempelajari kitab akidah atau i'tiqad a'immati al-hadis karena ini adalah hak yang menyelisih al-hak itu pasti di atas kebatilan. Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Qala Ali bin Madini rahimahullah taala berkata Al Imam Ali bin Madini ini termasuk gurunya Imam Al Bukhari rahimahullah taala beliau ketika mentafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadur man khalafahum Rasul bersabda, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran tidak memadatkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini sudah sering kita sampaikan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah nama lainnya adalah apa ifa'an mansurah Ciri mereka di atas kebenaran dan kebenaran itu dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri mereka eh mereka eh tidak peduli atas celotehan manusia, mereka tidak peduli dengan eh, cemoan manusia, mereka tidak peduli meskipun mereka minoritas, yang penting di atas kebenaran. Kulil haqqa wala katakan katakannya hak meskipun pahit, meskipun banyak yang menyelisihi. Eh, cirinya apa? La yadurruhum man khalafahum. Banyak yang menyelisih mereka. Nah, mereka tetap tegar di atas kebenaran tersebut. Ini adalah At-Taifah Al-Mansurah. Dan dari sini pula kita mengetahui kebenaran bukan diukur dari eh banyaknya orang yang berpendapat yang menyelisih tersebut namun kebenaran al-haqqu dan bagi al-sunnah wal jamaah ayat dilarang untuk minder dilarang untuk mereka mundur ke belakang meskipun mereka banyak yang menyelisihinya la yadurruhum man khalafahum dan nah, ini termasuk ada sunatullah pasti yang memegang kebenaran, ada yang membenci, ada yang memusuhi, ada yang akan mencelakai, namun semuanya tidak akan mungkin bisa ya berbuat apapun kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidzarrina bi min ahadin illa bi idznillah dan mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan ya mereka kecuali dengan apa yang Allah telah kehendaki yang telah Allah takdirkan. Kala Imam Ali bin Madini mengatakan Siapa Taifah Mansurah? Beliau mengatakan hum ahlul hadis. Mereka lah ahlul hadis Walladina yata'ahaduna madzahib Rasul sallallahu yaitu mereka-mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan metode hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dikatakan madhab Rasul dengan madhabnya Rasul. Ya, kalau antum ditanya apa madhab antum, antum katakan apa madhab saya, madhab Ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kalau eh, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab ah- Hanafi, mazhab Hambali, eh semuanya bisa salah bisa benar. Sebagaimana kata mereka sendiri, kulun yukhad min qali wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil ucapannya bisa ditolak kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah mazhab kita, mazhab ayat eh, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadzubuna 'alal ilmi. Mereka al-hadis adalah orang-orang yang membela ilmu, mereka adalah orang yang betul-betul ya darah dan daging mereka bersatu dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasila Ahmad an makna hadil hadis. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang makna hadis Taifah Mansurah tadi, maka beliau menjawab, "Illam takun hadis Taifatul Mansurah ashabal hadis fala adri manhum." Ya, jika Taifah Mansura itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi Taifah Mansura tersebut. Artinya, Taifah Al Mansura itu adalah ashabul hadis. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ini adalah nama-nama lain daripada Alusna wal Jamaah. Alusna memiliki banyak nama, namun hakikatnya sama, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dengan eh, pemahaman para as-salafus Nama mereka yang pertama al-sunnah wal jamaah. Dikarenakan al-sunnah wal jamaah jelas. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya siapa? nenek moyang, bukan sunahnya Rasul dan sunahnya para sahabat Rasul SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidil mahdiyin. Maka mereka dikatakan al sunnah mengikuti sunahnya Rasul, al jamaah jamaahnya para sahabat Rasul SAW atau berpegang dengan dengan sunah Rasul dan para sahabat dan mereka di atas eh, persatuan al kita wa sunnah ala fahmi sahabat tadi. Kemudian mereka dinamakan al-firqatun najiyah karena Rasul mengatakan umat Islam terpecah yaitu 73 golongan yang selamat cuma apa? Satu. makanya dikatakan al-firqatun najiyah kelompok yang selamat. Siapa mereka? Ma'an alihi wa ashabi yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Mereka dikatakan at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang ditolong. Ya at-ta'ifa al-mansurah artinya golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditolong? Karena Allah berfirman, "Intan surullah yang surkum." Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. At-ta'ifa mansurah, ashabul hadis, ulama-ulama al-sunnah, mereka adalah ya orang yang ditolong Allah Taala karena mereka menolong agama Allah. Mereka menimba ilmu sampai demikian perjuangan mereka. Kemudian mereka menyebarkannya tanpa mengharapkan ya pamrih sama sekali. Mereka hanya mengharapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Taifa Al-Mansurah. Mereka juga dikatakan sebagai Al-Ghuraba karena apa? Mereka terasing ya, karena mereka berpegang dengan Al-Quran Sunnah dengan metode para sahabat di tengah masyarakat yang sudah ya tercampur dengan kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran sesat, maka mereka dianggap asing sebagaimana Rasul Daud dianggap asing. Ini dikatakan huraba yang terasing. Mereka dikatakan ashabul hadis jelas karena mereka berpegang teguh dengan hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan nama ahlul asar, eh berpegang dengan asar ya asar riwayat atau penjejak para salafus saleh. mereka juga dikatakan sebagai as-salafiyun karena mereka berpegang dengan manhaj as-salaf. Siapa as-salaf tersebut? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang yang mereka dengan eh, dengan baik. Ini sekali lagi nama-nama lain ashabul hadis atau al-sunnati wal jamaah. Imam Ahmad mengatakan jika Taifah Mansurah bukan ashabul hadis maka aku tidak tahu lagi siapa Taifah Mansurah tersebut. Wa qala al-Hakim, Imam al-Hakim rahimahullah berkata, laqad ahsana Ahmad ibnu Hanbal fi tafsir hadal khabar anna ta'ifa al Mansurah allati yurfa'u al-khidlan anhum ila qiyamis sa'ah hum ashabul hadith. Kata Imam al-Hakim, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad tentang apa makna at-taifaan mansurah ya yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemadratan dari mereka sampai hari kiamat yaitu mereka adalah ashabul hadis wa man ahaqqu bi hadha ta'wil min qaumin salaku manhajat as-salihin Ya, maka siapakah yang layak dengan gelar apa Taifah Mansurah daripada mereka ashabul hadis yang betul-betul menelusuri jejak jalan para asalihin orang yang soleh, terutama dari kalangan sahabat tabi dan tabut tabi'in. Wattaba'u asar salaf minal maudin. dan mereka mengikuti jejak para salaf soleh dari orang yang terjauh para sahabat tabi dan tabut tabi'in wa man'u 'alal bid'ah wal mukhalifin bi sunani Rasul sallallahu wa 'ala alihi ajma'in. Dan mereka adalah orang-orang yang menghadang orang-orang alil bid'ah eh, untuk menyebarkan kebid'ahan mereka yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tugas ulama al sunnah. Mereka menyebarkan sunnah Rasul Sallam dan sekaligus menjawab syubhat ahli bid'ah eh, mereka menghidupkan sunnah, mereka memerangi al-bid'ah. Wa qala Ibnu Qutaibah, Ibnu Qutaibah juga mengatakan walaisa yadfa'u ashabal hadis an dalik illa zalimun. Tidaklah yang menolak ashabul hadis kecuali orang yang zalim. Li'annahum la yarjuna syai'an min amri din ila istihsanin wa la ila qiyasin wa nadhar. Eh tidaklah orang-orang itu menolak hadis Rasul SAW kecuali mereka ingin untuk mengandalkan, mengutamakan, mengedepankan akal pemikiran mereka. Wala ila kutubil falasifah al mutaqaddimin ashabul hadis mereka tidak berpegang dengan kitab-kitab kelompok filsafat. Ya sudah kita jelaskan filsafat bukan dari Islam. Ya, ilmu filsafat dari orang-orang kufar Makanya ulama al-sunnah dari dulu sampai sekarang sepakat untuk mencela untuk menjauhkan umat dari ilmu ilmu filsafat. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri telah mengatakan, hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jari diwan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat atau ilmu mantik untuk mereka dipukul dengan terompat, dengan sandal. Wa itafu bi fil asyai wal qabair. Kemudian mereka dikeliling, dikarat, di desa-desa di kampung-kampung seraya diumumkan hada jaza man taraka kitab sunnah wa aqbala ala ilmi kalam dan diumumkan inilah balasan sanksi hukuman bagi yang belajar ilmu al-kalam dan dia meninggalkan Al-Qur'an dan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya ashabul hadis mereka adalah suri teladan kita karena mereka jauh daripada ilmu al-falasif al-ilmu kalam atau ilmu filsafat atau ilmu mantik wala ila ashabil kalam al-mutaakhirin Ilmu kalam, ilmu filsafat ini sama maknanya yaitu menetapkan akidah tanpa dalil al Sunnah namun dengan akal semata. Makanya ya beda eh sebagaimana perbedaan timur dan barat antara al-sunnah dengan kelompok filsafat. Qala Abu Muzahim Al-Khaqani, ada seorang ulama yang bernama Abu Muzahim Al-Khaqani membawakan tiga atau dua bait eh, tiga bait syair tentang ashabul hadis. Beliau mengatakan ahlul hadis humun najun it amilu bihi idama ata an kulli Kata beliau ahlul hadis mereka adalah kelompok yang selamat. Mereka adalah al-firqatun najiyah karena mereka melaksanakan mengamalkan hadis tersebut ma'ata atau ida ma'ata Anku limu tamani. apabila hadis tersebut memang dibawakan oleh perawi yang terpercaya Qatila innam khairul ibad ala makana fihim ida anjau minal fitani Eh, dan sungguh telah dikatakan bahwasanya ashabul hadis sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW tersebut dan mereka sangat jauh daripada al-fitan dan mereka menyelamatkan umat dari fitnah tersebut biidznillah. Man mata minhum kada hanat syahadatuhu faqaba min mayyitin fil lahdi murtahani dan barang siapa yang dari mereka sampai meninggal dunia, maka telah datang waktu persaksian kebaikannya dan itu adalah sebaik-baik yang meninggal dunia di dalam liang lahat. Waqala Abu Ubaidah bin Ziyad al-Asbahani. Ada ulama lain yang bernama Abu Ubaidah bin Ziyad al-Asbahani. Yang menyampaikan bagaimana keutamaan alul hadis dalam tiga bait puisinya juga. Dinun Nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyalil fata asaru. Agama Nabi Muhammad itu adalah kalau Allah, kalau Rasul. Itu adalah agama al-Islam. Kalau kita mau tahu Islam yang benar, yaitu pada Al-Quran, hari Rasulullah SAW yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ni'mal matiyatu lil fata asaru. Sebaik-baik yang dipegang atau almatia artinya tunggangan, sebaik-baik tunggangan bagi seorang pemuda, seorang manusia adalah asar, yaitu riwayat jejak Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la tuhda'anna 'anil hadisi wa ahlihi. Jangan kalian apa berpaling dari al hadis dan dari ahli hadis. Eh pegang erat hadis dan dekatlah dengan ulama al hadis. Farra'yu lailun wal hadisun naharun akal pikiran manusia itu ibaratnya seperti malam yang gelap gulita, sedangkan hadis seperti siang yang terang, terang benderang. Makanya dikatakan mata kita ini tidak akan mungkin bisa melihat ketika apa? dalam kegelapan. Kecuali kalau dia apa? disinari. Demikian pula dengan akal kita. Akal kita ini tidak akan mungkin bisa ya menalar yang baik bisa berpikir yang baik kecuali kalau ada sinar yang masuk ke dalamnya itulah Al-Quran dan Sunnah rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya di ibarat ini sungguh benar ya ucapan Imam Abu Ubaidah bin Ziyad Asbahani yang mengatakan akal pikiran manusia, pendapat manusia itu seperti malam yang gelap gulita. Sedangkan al-hadis, sedangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu seperti cahaya, seperti siang yang yang terang benerang. Maka yang memilih akal pikiran daripada hadis, maka dia telah memilih kegelapan, memilih kesesatan. walarubama ghalital fata sublan huda. Eh bisa jadi seseorang itu tergelincir dari jalan kebenaran, dari jalan petunjuk. Wasyamsu bazighatun laha anwaru. Sedangkan matahari itu cahayanya sangat terang benderang. Makanya dikatakan inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hatinya apa? Yang buta. Kebenaran itu terang beneran. Rasul katakan dalam hadis beliau, "Taraktu la taraktukum 'alal mahajatil bebo lailuha hariha. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Alal mahajjatil bebo lailuha hariha malamnya seperti siang. Itu Islam sebetulnya, terang benderang. Cuma karena banyak ya dai-dai penyesat umat, banyak kelompok-kelompok sesat, mereka ya mengotori kemuliaan Islam, maka terasa Islam itu apa? Abu-abu, terasa banyak yang apa? Telah ya tertipu dengan pemikiran-pemikiran sesat tersebut jika itu adalah ajaran Islam. Namun kalau kita mau cari kebenaran, maka sungguh jelas kebenaran tersebut di mana? Al-Qur'an sunnah Rasul dan eh, metode para sahabat, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'u atabi'in. Kemudian kata beliau, wala yadurruhum ma mau bi ahlil kalam min al-alqab al-mandhuda wal alfat asy dan tidaklah mencelakakan mereka apa yang dikata-katakan oleh ahlul kalam eh, dari gelar-gelar yang jelek liyunafiru anhum munnas untuk menjauhkan manusia dari ashabul hadis tersebut. Fayakuluna anhum hasawiyah. Mereka mengatakan al hadis dengan al hasyawiyah. Al hasyawiyah itu orang-orang rendahan. Ini adalah sunat Allah seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau para ambia, ya, mereka mewariskan ilmu kepada para ulama. Demikian pula para ambia ketika mereka juga mendapatkan caci makian, ulama juga apa? Demikian. Eh, bukan, bukan hanya mewariskan ilmu saja, namun mewariskan sunatullah yang berpegang teguh dengan ajaran para nabi juga akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para al-anbiya. Meskipun para anbiya ujiannya lebih lebih besar lagi. Kata Rasulullah SAW, asadul bala al-anbiya, sumat amsal fal amsal. Eh, ya. Manusia yang paling keras ujiannya para anbiya. Eh, karena semakin ujiannya berat, semakin besar apa pahala mereka. Eh, dan itu sesuai dengan apa kemampuan kekuatan mereka. Kita nggak sanggup untuk diberikan ujian sebagaimana ujiannya para al-anbiya. Ya, contoh Nabi kita Muhammad SAW saja, beliau dikatakan sebagai syair, mungkin masih ringan, dikatakan sebagai ya orang yang ya yang paling parah apa al majnun dikatakan apa syair al majnun ya kita masih belum pernah kan dikatakan itu masih dikatakan kambing eh dikatakan wahabi ya masih mending apalagi wahab Eh Wahab nama Allah Subhanahu wa taala. Eh jangan kita apa terlalu bersedih hati. Wahabi biarkan sudah. Wahabi dari kata-kata inna anta al-wahab. Eh kalau antum tanya mereka sendiri nggak tahu apa itu wahabi. Eh makan apa nggak tahu mereka. Ya. Namun sekali lagi inna sunatullah yang berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah Rasulullah akan mendapatkan sunatullah sebagaimana Rasul dahulu dikatakan sebagai apa? Syair majnun. Innahum kanu idza lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ketika orang-orang musyrikin disuruh oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha yastakbirun, mereka sombong. Mereka mengatakan, apakah ya Nabi Muhammad itu ingin untuk kita meninggalkan sesama sesema yang banyak ini untuk kita mengikuti syairun majnun, para penyair yang yang gila. Kita masih belum apa mendapatkan hal tersebut. Nauzubillah min dalik. Namun sunatullah yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya sebagaimana para al-anbiya dahulu maka mereka akan mendapatkan sunatullah ujian dan cobaan. Di antaranya ashabul hadis, eh mereka digelari oleh al kalam dengan al ya orang-orang yang ya rendahan dan sebagainya. Namun seperti yang kita katakan tadi, apa al-Mansura mereka apa tidak peduli dengan celotehan, dengan cemuhan tersebut. Yang mereka inginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, malita ridallah bisukhtin nas radhil anhu wa nas." Barang siapa mencari ridho Allah, eh meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan yang lain ridho Di dunia ini tidak ada ya 100% kontra, 100% pro tidak ada. Ada pro dan kontra pasti. Jangankan kita, Nabi Muhammad ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mukmin, ada yang kafir kepada beliau. Eh bahkan kerabat beliau sendiri yang eh mengkufuri beliau. Sunatullah tidak akan ada di dunia ini apa? Semuanya pro semuanya tidak ada. Tidak ada sama yang kontra, pasti ada pro dan dan kontra. Maka yang kita cari ridho Allah. Kata Imam Syafi'i, ridho nas rayatun Mencari ridho manusia itu impian yang tidak akan mungkin bisa apa? Bisa digapai. Eh, apapun pasti ada bab pro dan dan kontra. Maka yang kita cari ridho Allah. Kalau ridho Allah pasti ini dalilnya. Kalau kita amalkan pasti akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridho manusia itu susah untuk kita apa? Cari semuanya. Maka sekali lagi kita punya prinsip yang kita cari ridho Allah. Maitama sayyidallah bisuftinah radhil anhu wa Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan orang lain ridha kepadanya. Namun sebaliknya, masa ridha nas bisuktillah Eh, Allah wa asqata Barang siapa mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan akan menjadikan yang lain murka juga kepadanya. Ini sekali lagi harus kita pegang erat bahwasanya sunat Allah yang berpegang dengan sunnah Rasulullah pasti akan mendapatkan ujian cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Namun kita yakini idamul bala, idamul jaza, ma'idamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Maka isbiru wasabiru bersabar dan teruslah bersabar. Kalau Ibn Qutaibah, Ibn Qutaibah mengatakan lahi wahadi kulluha anbazun lam yati biha khabarun ar Rasul sallallahu kama ataanhu fil qadariyah annahu majusu hadil ummah eh bahwasanya gelar-gelar tersebut itu tidak ada dari Rasul SAW. Ya, Al-Sunnah digelari dengan Al-Hasawiyah, digelari dengan Al-Musyabbihah dan lain sebagainya. Ya. Kama ata'anul fil qadariyah. Rasul wasallam itu mencela kelompok-kelompok sesat. Ya. Di antaranya kelompok Al-Qadariyah dengan mengatakan Al-Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ya, Rasul tidak pernah mencela ashabul hadis, namun mencela yang menyelisihi hari Rasul SAW seperti kelompok Al-Qadariyah yang mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala atau Rasul juga mencela kelompok teroris dengan mengatakan al khawarij kilabu alinar kelompok khawarij kelompok teroris mereka adalah anjing-anjing api neraka hadisnya sahih ya, sekali lagi tidak pernah Rasul mencela ashabul hadis namun Rasul mencela yang menyelisih ashabul hadis tersebut Fahadi asma min Rasul SAW wa tilka asmaun masnu'a. Adapun kelompok Qadariyah, kelompok Khawarij, nama-nama itu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun gelar-gelar yang dituduhkan kepada ashabul hadis kepada sunnah wal jamaah seperti wahabi dan sebagainya tidak ada dari Rasulullah SAW. Ini semuanya buatan-buatan mereka. Ya, ini adalah asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Wa qala Al Hasan Ibnu Abdurrahman Ar-Rama Harmuzi berkat Al Hasan bin Abdurrahman Ar-Rama Harmuzi Iqtaradat ta'ifatun mimman yasna al hadith eh, kelompok yang mencela hadis mereka sangat membenci al hadis wa yubghidu ahlahu dan mereka membenci ashabul hadis eh, kalau kita lihat di sebagian eh, ceramah di YouTube dan sebagainya bagaimana orang-orang tersebut eh, ya eh, tidak tahu apakah masih beriman atau tidak mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu ada racunnya. Apa racunnya Al-Quran? Ar-Rahman al-Astawa. Bal yadaw Nah, Na'udzubillah min dalik. Eh, ini karena apa? Mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka sudah fobi dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka sangat amat membenci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, bahkan mereka mengatakan tinggalkan mereka-mereka yang mengatakan eh, firman Allah, sabda Rasul SAW, mereka mau mengembalikan kepada apa pemikiran-pemikiran mereka. Ini adalah pembodohan terhadap pembodohan terhadap umat agar umat apa mudah untuk di ya, digiring kepada kesesatannya. Padahal dengan al dan Sunnah itulah manusia akan tahu kebenaran. Dengan al dan Sunnah itulah mereka akan terobati. Warna zilma Qur'ani mahuwa syifa. Kami turunkan dalam Al-Quran apa? Asyifa. Kok kata mereka di dalam al dan Sunnah aja ada racunnya. Naudzubillah min dalik. Ya, naudzubillah min dalik. Kalau kita lihat mereka-mereka du'atun ala buabi jahanam tersebut. Fakalu binaksi hasabil hadis istiraan bihim eh mereka mencaci maki mereka sangat amat membenci ashabul hadis wa asrafu fi dhammihim dan bahkan berlebihan ya mencela mencemo ashabul al hadis wa taqawul alaihim bahkan apa menurut dengan tuduhan-tuduhan yang dusta seperti kita misalnya ya kita sangat amat getol untuk ya mengkantar menjawab syubhat al khawarij kelompok teroris itu pun kita apa itu dituduh sebagai kelompok teroris, kelompok isi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau ya terang-terangan jujur misalnya kita tantang mereka, eh siapa di antara kita yang lebih banyak mengkatar, lebih banyak menjawab ya alil bidah dari kelompok al tersebut lewat tulisan-tulisan ilmiah, ceramah-ceramah ilmiah. Ya, kita lebih banyak dari mereka. Namun itulah asabu al al, al bidah, ashabul ahwa. Eh mereka apa? Menuduh ya ashabul hadis dengan tuduhan-tuduhan yang yang dusta. Wa qasyarrafa Allah al hadith. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan al hadith dan ahli hadith. wa faddala ahlahu wa a'la manzilatahu dan Allah meninggikan kedudukan ashabul hadith. wa hakamu ala kulli nihlatin dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai eh, filter cahaya bagi semua kelompok-kelompok yang ada wa qaddamu ala kulli ilmin dan Allah Subhanahu wa atas Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadis itu sebagai timbangan bagi setiap pemikiran. Wa qaddamu ala kulli ilmin dan Allah mengutamakan dari semua ilmu. Eh bahkan Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ilmu itu apa sih? Eh, ya. Apa itu ilmu agama itu? Kata Imam Syafi'i al ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para sahabat, wa masih wazalik waswas syaitan Dan yang menyelisih itu semuanya adalah waswas dari asyaitan, bisikan-bisikan asyaitan. Itu yang dinamakan ahli ilmu. Wa rafa'a min dzikri man hamalahu wa unyabi dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpegang teguh dan betul-betul ayat bersatu dengan al-hadis tersebut. Fahum bidatuddin wa manal hujjah. Ashabul hadis adalah eh, pelita bagi agama ini dan mereka adalah hujjah bagi eh, umat Islam. Faman begitu ashabal hadis fahu alal bidah. Barang siapa yang membenci al hadis ya, maka dia termasuk ahli bid'ah. Makanya ulama-ulama al jamaah zaman dahulu eh, seperti yang diucapkan Imam As-Sabuni rahimahullah taala, ciri al, al bidah mereka adalah yang membenci ulama-ulama al hadis. Eh, di antaranya beliau Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan alamatu alil bija al waqi'atu fi alil asar. Kata ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, tanda alil bid'ah itu mencaci maki ulama al hadis, baik yang terdahulu atau yang yang sekarang atau yang sampai kapanpun. Yang mencela ulama al hadis itulah alil alil bid'ah. Kalau ada yang mencela Imam Syafi'i, yang mencela Imam Ahmad, mencela Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maka mereka alil bid'ah. Mencela Imam Bukhari, ya, Bahkan dulu naudzubillah min dalik, ada yang mengatakan laknat Allah bagi Imam Bukhari, naudzubillah min dalik. Ini adalah ciri khas alil alil bidah. Demikian pula yang sekarang. Barang siapa mencela Syekh bin Baz, yang mencela Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mereka sekali lagi ulama ilmu hadis yang hidup mereka ya untuk berjuang berkhidmat kepada al hadis contoh Imam al Albani rahimahullah taala eh hampir setengah abad usia beliau untuk berkhidmat kepada hadis Rasulullah SAW meneliti hari Rasulullah SAW sampai eh beliau menulis menyusun kitab silsilah sahihah, dhaifah yang semua itu untuk umat Islam. Namun, ya banyak orang mencaci maki beliau. Maka itulah tanda alil fitah mencaci ulama-ulama alil al hadis. Kemudian kata beliau, "Faman yubghidu alal hadis fahu alal bid'ah." Barang siapa membenci al hadis maka di atas bid'ah. Wa man yuhibbum fahu ala sunnah namun barang siapa mencintai ulama al-hadir, maka dia di atas as-sunnah insyaallah. Qala Ahmad bin Sinan al-Qattan, Berkata Ahmad bin Sinan Al-Qattan, "Laisa fid dunya mubtadi illa huwa yubghidu al-hadis." Kata ulama yang terdahulu yang bernama Ahmad bin Sinan Al-Qattan, tidak ada satupun al-bid'ah di dunia ini kecuali dia membenci al-hadis, membenci ulama-ulama al-sunnah dan yang mengikuti ulama-ulama al-sunnah tersebut. Ini adalah suatu apa? hal yang merupakan Allah. Tidak akan mungkin bersatu antara bid'ah dengan sunnah. Tidak akan mungkin bersatu antara cinta kepada bid'ah dengan cinta kepada ulama ahli sunnah. Pasti akan apa? Ada garis pemisah. Yang membenci ashabu, eh, yang membenci ashabul hadis, ulama ahli sunnah, maka dia di atas al bid'ah. Kami kata beliau, faida ibtada rajul nuzi'a halawatul hadir min qalbihi. Karena kalau orang itu sudah berbuat kebid'ahan, maka dicabut kecintaan kepada al-hadis dan juga kepada alil al-hadis. Kalau sudah eh, mendarah daging kebid'ahan dalam dirinya, sudah berkarat kebid'ahan dalam dirinya, dia tidak suka dengan sunnah. Dia benci kepada sunnah. Eh, seperti yang sudah kita pernah sampaikan, bagaimana seorang tokoh alil bidah, eh, mereka mengatakan semakin eh, panjang jenggot orang tersebut semakin bodoh. Ini kenapa? Kebencian dia kepada hari Rasulullah SAW sudah cabut eh, cinta kepada as Sehingga yang muncul adalah ucapan-ucapan yang terasa sangat amat eh, membenci Rasul dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul mengatakan Allah berfirman, Inna shani huwal abtar Sesungguhnya yang membenci engkau Nabi Muhammad akan terputus dari rahmat Allah. Kata Imam Mukasir, yang membencimu Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu. Jadi yang membenci apa diantaranya? Emma melihara jenggot, itu ada sunnah Rasul, ajaran Rasul. Yang membencinya Allah ancam hual abetar. Dia akan apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terlontar karena apa? Hatinya sudah penuh dengan kesatan, tidak ada tempat lagi untuk apa? Asuna benci kepada sunnah. Naudzubillah min dalik. Ya, seperti orang yang sakit, kalau dikasih makanan seenak apapun, tidak akan apa? Tidak akan mau. Ya, karena apa? Sakit hatinya. Eh, demikian pula orang yang telah eh, berkarat hatinya dengan kebidaan kecirikan tidak suka lagi dengan tauhid, tidak suka lagi dengan sunnah Rasulullah SAW dan dia pasti akan benci kepada ahlu tauhid, kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita cukupkan sekian insyaallah. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedatang Aku kali hada wa aku da'wana. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.